لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن すごい。 الله di majlis ilmu untuk melakukan hati, menambah wawasan dan mencerahkan pikiran serta meluruskan hubungan kita dengan Allah. Karena aktivitas keseharian kita bisa saja menjauhkan kita dari Allah, mengeraskan hati dan membuat pikiran kita itu tumpul serta wawasan kita semakin cekap. Apalagi nafsu dan syahwat menguasai kita. Nah di antara sekian tema yang paling bagus untuk menumbuhkan hati, mendekatkan diri kepada Allah adalah rintangan setelah kematian. Prinsip manusia hidup ini adalah sekarang. Dunia hanyalah sementara. Dan kita tinggal di sini hanya sejenak. Dan prinsip paling utama pertama adalah khusnul khatimah. Kita tidak risaukan dengan pengalaman buruk, kondisi yang jelek di masa lalu. Karena prinsip kita al-ibratu bi kamalil nihaya la bi naqsil bidaya. Ini kaidah besar. Yang kita lakukan bukan cacatnya di awal tapi sempurnanya di akhir yang menjadi pedoman sempurnanya di akhir bukan cacatnya di awal sehingga Rasulullah mengatakan innal abda la ya'malu fi ma yara nas amala ahli jannah sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal menurut pandangan manusia amalan ahli surga wa innahu Lamin ahli Sesungguhnya dia itu termasuk penghuni neraka. Tulis. Terus kemudian wa innahu lamin ahli wa ya'malu bima yarnas nas amala ahli wa huwa min ahli jannah. Ada orang yang beramal amalan ahli menurut pandangan manusia tetapi wahyu min ahli jannah Kenapa itu semua terjadi? Innamal a'malu bil khawatim karena amalan itu tergantung akhir. Mungkin menurut pandangan manusia sekarang dia ahlu jannah. Tapi ternyata akhirnya ahlu atau sebaliknya, Sebagian orang menyangka karena dia sekarang rajin ibadah, rajin sholat, orang baik, ternyata akhirnya anlunam. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Mahdi berkata bahwa Sufyan As-Sauri ketika hendak meninggal beliau menangis keras. Ada seorang yang bertanya wahai Abu Abdullah, apakah kau banyak berbuat dosa maka beliau mengambil sesuatu dari tanah lalu berkata demi Allah dosa dosa lebih ringan daripada benda ini bahkan aku takut keimananku lepas sebelum aku mati Akan tetapi biasanya sukul khotimah tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang terus-menerus berbuat maksiat dalam batin. hatinya hatinya itu terus menggebu-gebu ingin maksiat walaupun jasadnya nggak bermaksiat karena nggak ada kesempatan, nggak ada peluang. Badannya penasaran ingin minum khamr tapi nggak ada yang jual. Hatinya penasaran ingin berzina karena nggak ada perempuan yang dizinainya. Makanya kejahatan itu bukan karena adanya niat, karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Dan senantiasa punya dorongan kuat untuk melakukan dosa besar dengan tujuan menipu Allah. Jadi tampilannya itu hanya menipu Allah. Yukhadi'un Allah wal ladina amanu wa ma yakda'una illa anfusahum wama يشعرون maka kami belum pernah mendengar dan mengetahui orang yang seperti ini berakhir ya maaf ya kita tadi pun orang yang selalu istiqomah secara zahir tidak terus-menerus berbuat maksiat secara batin maka kami belum pernah mendengar dan mengetahui orang seperti ini berakhir dengan suul khatimah Berbeda dengan orang Orang lebih condong mencintai maksiat dan berbuat maksiat tanpa bertaubat bisa jadi ajar tiba sebelum tobat lalu setan menguasainya dan menyambarnya dengan ganas maka orang tersebut celaka ketika matinya. Itu kuncinya itu. Jadi walaupun innamal amalu bil khawatir hadis tadi tapi orang itu kalau tadi ada pun orang yang selalu istiqomah secara zohir Tidak terus menerus berbuat maksiat secara batin Maka belum pernah aku mendengar dan mengetahui orang ini berakhir dengan suul khatimah. Ini pernyataan Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Baik. hari sekalian, intinya gini. Orang itu mati rata-rata di atas kebiasaan. Siapa yang biasanya berbuat kebaikan di atas kebaikan dan berusaha untuk menjadi orang baik, insya Allah mati di atas kebaikan. Tapi siapa yang biasa berbuat buruk dan menjadi orang buruk dan senang keburukan dan berusaha terus menjadi orang jahat, tidak pernah ingin baik, orang ini cenderung suul khatimah. Hadirin sekalian, manusia ketika mati rintangan pertama yang dihadapinya adalah alam kubur. Dan alam kubur itu bukan kuburan. Ya. Karena banyak orang yang nggak punya kuburan tapi punya alam kubur. Ya. Contoh hadirin sekalian, Orang yang mati dimakan buaya. Habis, ludes. Kan nggak punya kuburan. Orang mati kebakar. Habis, ludes. Tapi apakah dia nggak punya alam kubur? Tidak. Termasuk orang yang mati tenggelam akhirnya habis dimakan ikan hiu. Ya, dimakan ikan hiu. Dari sini hadirin sekalian, orang yang sekarang ini melakukan berbagai macam prosesi di alam kubur, nyiram kembang telong, kadang kembang setaman, padahal cuma setoples, itu gak ada kaitannya dengan bapaknya yang di alam kubur. Kuburannya di mana, alam kuburnya di mana aja nggak tahu. Apalagi kembang cuma setoples airnya disiram itu nyerset setengah meter aja nggak ada. Wah, apalagi nyampe alam kubur. Oh, itu nggak nyambung. Dan dari sini juga mati nggak usah dipindah-pindah. Alam kuburnya sama, malaikatnya sama. Ya. Mak, nanti kalau saya mati tolong pindah ke Solo karena malaikatnya halus-halus nggak mau. sama mau Solo, mau Semarang, mau Bali, mau DKI sama nah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah saat manusia meninggal dunia terkena dua musibah besar dengan kekayaannya Harta yang dicari apalagi dengan cara haram siang malam dia tinggalkan semua. Dan nanti ketika ketemu Allah dihisap semua. Yang untung siapa? Ahli warisnya. Pak, ahli waris itu yang ditinggalin harta kekayaan orang tuanya. Pertanyaan itu cuma dua ditanya tentang dari mana halal haramnya bapaknya yang ada di kuburan. Ahli warisnya kipas-kipas. Nah itu. Makanya yang benar. Karena pada akhirnya yang milik kita, bagian kita satu tok, yaitu apa? Kain kafan. Itu yang milik kita. Yang lain ditinggalkan semua. Saya tanya, seandainya kita punya tanah 20 hektar di mana di sini, umpamanya itu kecatur. Apakah dipakai semua kalau nanti rugi pakai kuburan tok. 20 hektar jadi kuburan. Rugi. Paling yang pakai kuntilan demi duit, gombel, dan kalau ada pun kebun sapi ama. Ambil pengembaraan. Bagian kita cuma berapa? Dua kali satu itu tipe hunian kita. Dua meter panjangnya, lebarnya satu meter. Itu tuh. Itu aja udah pelebaran pak. Dengan demikian hari ini seorang yang sedih cendekia adalah Orang yang bisa memanfaatkan ini sebagai sarana akhirat tujuan dan harta sebagai kendaraan. Sebetulnya harta kekayaan itu tidak dibenci dengan sendirinya. Dan menjadi orang cukup dan hidup berkecukupan itu nggak dilarang. Ya, nggak dilarang. Makanya sering saya definisikan zuhud ialah terima apa adanya dari Allah yang penting halal walaupun 10 miliar daripada 10 juta haram. Mana yang lebih baik, Pak? Nah, itu. Yang penting halal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan suhud, memilih yang sedikit, ada yang banyak. Menikmati nasi gantung yang lembut, pilih yang kasar. Kain, ya ada yang bagus halus, pilih yang kasar itu zuhud tidak bahkan nikmati waqtari fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya Qul man harrama zinatallahi alladhi akhraja li'ibadihi Katakan Muhammad Siapa yang bisa berani mengharamkan apa-apa yang dikeluarkan oleh Allah dari muka bumi ini dari yang thayyibah yang tercela apa? Yang tercela adalah mencari dengan cara yang haram, menghalalkan segala cara, membagi buka dan yang tidak kalah pentingnya setelah kaya sombong melampaui batas dan tidak mau menunaikan hak dan kewajibannya itu salahnya makanya Allah tegur orang yang punya harta bukan di harta Kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa cukup. itu kaya. Nih, mic-nya putus nyambung Hari ini setelah manusia mati menghadap Allah akan menghuni hunian tak tahu kapan harus berakhir. Makanya Allah Ibn Isa mengatakan wahai manusia sesungguhnya kamu punya dua dua hunian hunian satu di atas bumi hunian satunya di bawah bumi. Yang di atas bumi ada orang yang bertanya kepada beberapa lama kamu tinggal Sekarang kita umur 40 dikasih Allah 70 kurang 30 tahun. Kalau sekarang dikasih umur 50 kasih 70 kurang 20 tahun dan seterusnya. Apalagi sekarang sudah 70 tahun tinggal hitungan hari. Cepat sekali. Enggak lama. Kalau ada orang menyangka lama itu mimpi mimpi. Makanya kadang-kadang ya Allah kita tidur, jangan-jangan nggak bangun selamanya. Oh doanya aja juga sudah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya kalau amutu nggak ada ahyanya coba. Ya amutu mati wa ahya alhamdulillah. Ketika hidup alhamdulillah tadi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur. Untuk lihat Yang muda tahu-tahu tua ubah Perhatikan Rambut kita pelan-pelan berubah dan nampak kusut Kekuatan kita lambat laun menyusut dan tampak kita menua bak ba'sud urut. Kulit kita semakin lama semakin keriput. Dan hadirin sekalian, yakinlah suatu ketika orang nanti ini tak akan berdenyut dan malaikat mau menjemput dan kita akan dikubur orang di padang rumput. Enggak tahu di Bali apa di Jawa di Sumatera bahkan mungkin di Mekah Madinah Allah intinya wala tadri nafsu bi ayyi ardin tamu tidak ada satu pun jiwa yang tahu di mana dia akan tapi kalau sudah di Mekah Madinah jangan dibalikin ke Jawa kembali. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Faman istata'a minkum ayyamu yamuta bil Madinati yamut Barang siapa di antara kalian bisa mati di Medina, hendaknya itu dilakukan. Artinya, kalau sudah mati di sana, masya Allah, biarkan. Ya. Karena kata Rasulullah, "Waman mata bil Madinati kuntu lahu syafi'an yom al Siapa yang mati di Madinah, nanti aku akan menjadi bersyafaat di hari kiamat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian menjemput kita. Bahkan pertama kali adalah sakaratul maut. Dan sekarang lebih bagus sakaratul maut yang berat seperti Rasulullah untuk menjadi teladan panutan dan contoh buat kita oh ternyata ya Allah mati itu berat kayak begitu sampai Rasulullah sadar pingsan sadar pingsan hingga Rasulullah mengatakan dari seperti yang dialami oleh mukmin biasa. Itu mengurangi dosa kita. Ada yang ringan, ada yang tidak mengalami sama sekali. Sehingga Rasulullah mengatakan mautul fushati rahatul bil mu'min wa 'adzabul bil kafir. Mati mendadak itu peristirahatan buat orang mukmin dan azab buat orang kafir dan fajir. Kenapa? Karena tidak diberikan kesempatan untuk taubat. Tapi mukmin alhamdulillah istirahat. Ya. Alhamdulillah Gak kena rasanya Sakor ya. Kadang-kadang Masya Allah Sholat tahajud mati Lagi agan mati Lagi jadi imam mati Lagi ceramah mati Tapi jangan saya dulu ya Bismillah <laughs> ya. Tentu doa yang lagi sidang di DPR mati Masya Allah tapi ada yang lagi judi mati lagi selingkuh mati Masya Allah lagi minum komer lagi narkoba mati lagi sepak bola mati ada yang tidak sehingga yang saya Dan selanjutnya dia menghadapi kuburan yang dikatakan oleh ya Rasulullah, "Innal qabra awwalu manzilatin min al akhirah." Sesungguhnya kuburan rintangan pertama kali akhirat. Wa in fa in yanju minhu fama ba'dahu aisar wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad min Siapa yang selama di situ setelahnya lebih mudah, siapa yang tidak maka setelahnya lebih sulit. Dan azab kubur kebanyakan didominasi oleh dua perkara yaitu namimah sama kencing. Kenapa Pak? Hadirin kalian Rasulullah kan mengatakan sesungguhnya inna awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil as Yang pertama kali bisa oleh Allah nanti hak Allah adalah salat. Dan kenapa kencing? karena orang itu kalau sudah diadab dengan kencingnya urusannya bakal berat sholatnya nggak beres dan dari saya Rasul juga mengatakan awal wajibta baina baina baina bani Adam azima yang pertama kali diadili oleh Allah nanti dari kiamat dosa antar anak Adam adalah darah dan rata-rata pak Pembunuhan itu dipicu oleh fitnah nama adu domba. Kalau orang sudah diazab dengan namimah, adu domba fitnah, kemungkinannya ada nyawa yang melayang akibat fitnah adu dombanya. Sehingga sekarang kadang-kadang gosip, ya, kadang-kadang ya, provokasi, macam-macam. Tidak sadar itu siksa besar dunia, alam kubur, akhirat. Sehingga Allah berfirman wal fitnatu asyaddu minal qatl katanya Imam I Asyukai di dalam tafsirnya beliau menegaskan pembunuhan itu apa namanya fitnah adu domba memang terkadang lebih jahat ketimbang pembunuhan kalau orang membunuh itu dan jarang ada orang ujung-ujung bunuh kalau nggak stres. Ada orang tiba-tiba nusuk kalau nggak memang psikopat. Awalnya menggosip, suami istri digosok-gosok, akhirnya apa? Terjadi pembunuhan. Warga, bahkan ormas, bahkan masa bahkan juga negara kelas tinggi antar partai politik digosok-gosok akhirnya apa? Terjadi pembunuhan. Nabi kalian yang dirahmati oleh Allah, kematian seperti yang dikatakan oleh Abu Muhammad Al-Badri, sesungguhnya kalian di pagi dan petang hari berada dalam dunia yang bisa meraup kebaikan dan keburukan, yaitu dunia dan hampir-hampir kalian akan pergi meninggalkannya menuju dunia yang lain yaitu kuburan suatu hunian yang sangat menyeramkan dan rumah yang sangat gelap tempat tinggal yang sangat sempit kecuali yang diluaskan oleh Allah Makanya nasib manusia itu cuma dua Pak. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Gak tahu yang mana duluan. Dunia meninggalkan kita belum masuk dan melarat dulu. Atau kita meninggalkan dunia kaya raya melimpah tapi mati. Akan saya Pak pernah diceritain di Jakarta, masa Allah, musik tanahnya itu sampai sertifikatnya sepenuh lemari besi paling besar sampai nggak tahu tanahnya itu di mana coba bayangkan ya belum lagi mobilnya belum lagi rumahnya belum lagi istrinya belum lagi anaknya wah lagi di mana sampai lupa anak Saking banyaknya, mau istrinya aja lupa apalagi anaknya. Itu masalah. Nah yang tadi, apa semuanya bebas? Ya Tuhan, istri satu persatu nanti akan dikuliti oleh Allah hisapnya satu-satu anaknya, hartanya itu. Iya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, la tazulu qadam 'abdin al qiyamah hatta yus'al 'ala tidak tidaklah kaki seorang hamba terpeleset surga neraka melangkah kemana sebelum ditanya empat an umrihi fima abna tentang umurnya digunakan untuk apa wa an syababihi fima abla tentang masa remajanya digunakan untuk apa wa an ilmihi fima da'amil tentang ilmunya sudah belum diamalkan wa an malihi min aina tasaba wa ila aina anfaqa tentang hartanya dari mana dia dapatkan kemana dia infakkan nafkahkan belanjakan sehingga pernah Umar bin Abdul Aziz berenung buruk lalu ditanya oleh seseorang beliau menjawab aku sedang merenungkan kuburan dan penghuninya jika kalian menyaksikan mayat pada hari ketiga yang di alam kubur niscaya kalian akan mendapatkan sesuatu yang bentuk yang sangat mengerikan walaupun sebelum mati dia sangat menawan hati kalian akan menyaksikan suatu hunian yang binatang-binatang yang menyeramkan, badan yang mulai mengembung dan bernanah yang dibuat santapan cacing tanah, tubuhnya mulai membusuk, kain kapan mulai rancur, sementara dulu di dunia penampilannya sangat menawan, aroma tubuhnya sangat wangi, semerbak, pakaiannya sangat bersih dan indah. Itu kondisi Ya, walaupun sekarang bintang film yang sudah mendapatkan dia cinta kelas internasional tetap kalau di dalam kubur antum kalau nggak percaya setelah tiga hari bongkar itu ikutkan lomba coba ikutkan lomba piala citra ikutkan lomba kecantikan ikutkan lomba Miss Walk dapat nggak nomor harta nomor belakang aja nggak dapat itu kondisi nah ini selanjutnya manusia derita dan nikmat alam kubur. Hadis misalnya surah Muslim wajib beriman bahwa ada kubur merupakan perkara yang hak dan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir kepada penghuni kubur tentang Tuhannya, agamanya, nabinya. Demikian itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasulullah mengatakan Ista'idu billahi min adabil qabri perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Kemudian dalam sebuah hadis wa innahu la yasma'u qafafan 'ani ila walau Sang mayit melihat rupa mendengar rupa sandal para pelayat ketika mereka sudah pulang. Kemudian setelah itu ditanya, "Man sang mukmin?" Eh, setelah didudukkan oleh dua malaikat, lalu ditanya, "Man siapa Tuhanmu?" Fayaqulu Rabbi Allah, Tuhan saya adalah Allah. Fayaqulu lahu ma dinuka, kemudian ditanya lagi apa agamamu? Fayaqulu dini Islam. Fayaqulu lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa Siapa orang yang diutus kepadamu? Maka dia menjawab Rasulullah Muhammad. Wa man apa yang menjadi alasan kamu mengatakan itu? Dia menjawab qara'tu kitab Allah saya baca kitab Allah wa amantu bihi saya mengimani wa saddaqtu saya membenarkannya ini menunjukkan bahwa semua itu pertanyaan konsekuensi apa yang terjadi di diri saat mereka bisa menjawab dikatakan an sadaqa abdi hambaku telah benar menjawabnya fabrisuhu minal jannah hamparkan permadani dari surga wa albisuhu minal jannah berikanlah pakaian dari surga waftahu lahu baban ilal jannah bukakan pintu menuju surga qala fayatihi min rauhiha wa tibiha qala fayuftahu lahu fiha madda basarihi qala wa innal kafira wa dzakara mautahu qala fatu'adu ruhu fi jasadihi setelah orang kafir yang mati maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya wayatihi malakani datanglah dua malaikat fayujrisanihi didudukkan oleh dua malaikat fayaqulani lahu dan keduanya menanyakan man rabbuka siapa tuhanmu fayaqulu ha ha la adri dia menjawab saya tidak tahu fayaqulani lahu madinuka dia menjawab juga ha ha la adri saya tidak tahu fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'isa bikum Siapa yang Rasul yang diutus kepadamu dia juga menjawab ha ha la adri fayunadi munadin minas sama datanglah panggilan dari langit an kadzaba ini orang berdosa dia tidak men bisa menjawab fahrisuhu minan nar maka hamparkan penandani dari neraka wabisuhu minan nar berilah pakaian dari neraka waftahu lahu baban minanar dan bukakan juga pintu menuju neraka fayatihi min harriha wa sumumiha datanglah panasnya dan racunnya neraka qala fayaliku alai qabrahu kemudian dihimpit oleh alam kubur hatta takhlif takhtalifa bihi adla'u sampai pecah berantakan dalam lafaz lain thumma yakhubidu thumma yuqayyadu lahu a'ma Kemudian didatangkan malaikat yang buta, abkam yang bisu, ma'ahum mirzabatun min hadid, dia membawa uh, apa namanya semeti dari besi. Lau daraba biha lau duriba biha jabalun kalau seandainya gunung itu dipukul la sara maka akan menjadi debu berantakan. Qala fayadribu biha darbatan kemudian dipukul sekali pukulan darbatan yasma'uha bainal masyriq wal maghrib yang terdengar sampai uh, arah barat arah timur illa sabalain kecuali jin dan manusia fayaziru turaba kemudian menjadi debu ini menunjukkan hadirin sekalian uh, fakta berbicara ketika kita mengal mengembala di alam di kuburan dan yang lainnya kadang-kadang Ah, kambing, sapi kita uh, kadang tidak makan terbengong-bengong karena memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tersebut yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya karena mendengar siksa kubur kecuali dua yaitu jin dan manusia. Dan sang penyair mengatakan walau anna idza fitna Seandainya kita mati dibiarkan lakana al-mautu ghayata kulli hayyin, maka kematian itu menjadi tujuan semua manusia. Walakinna idza mitna bu'isna akan tetapi ketika kita mati dibangkitkan wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Dan hadirin sekalian, hikmah kenapa eh, apa namanya kemana siksa kubur itu tidak diperdengarkan kepada manusia e, pertama Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya karena kita saling mengubur mayit ya kalau seandainya diperdengarkan nggak ada yang bisa atau tidak ada yang mau mengubur mayit ya bahkan saling menolak karena nggak tahan melihat atau mendengar cerita tersebut. Kemudian yang kedua yang dia bisa lihat di dalam rangka untuk melindungi aib majid. Kalau seandainya siksa kubur itu bisa didengarkan oleh sang mayit, eh, oleh keluarganya dan yang lainnya, aibnya nanti akan terbongkar. Ya. Kalau seandainya antum mikul mayit, kemudian baru diletakkan lalu dipukul jebret Waktu itu berlayar eh, itu langsung lari berdiri ya yakin yang keduanya akan apa kata saya ini benar nah ini dia digebuk nih digebuk kan iya ini pelakunya dulu kemudian kasihan sama eh, keluarganya tiap hari dengar emaknya digebukin ya Allah emak gue nangis lagi ya Allah bapak saya mbak saya itu kemudian yang terakhir dari Rusalian hikmah siksa kubur bagian dari perkara yang sudah tidak ada lagi karena sudah bisa didengar bisa diketahui oleh orang ya dan siksa kubur itu sepakat menurut ulama ahli sunnah wal jamaah ijma menimpa jasad dan ruh. Dan dalilnya tadi e, sudah e, ada sebagian orang juga mengingkari siksa kubur malahan, bukan hanya eh, di perselisihan itu ada yang mengingkari siksa kubur secara total. Alasannya karena satu, saya bongkar kuburan bolak-balik nggak pernah kelihatan tanda-tanda kafannya sobek, badannya berantakan bahkan masih utuh. Yang kedua, Ya, saya bongkar bolak-balik kuburan, tidak ada satu fenomena umpamanya pendungnya malaikat ketinggalan. Yang ketiga, kalau seandainya yang dikubur itu orang baik sama orang buruk, kafir sama mukmin umpamanya, gimana malaikat? Kasihan. Yang satunya digebuk, yang satunya dengar jerit. Itu. Berbagai macam alasan. Yang itu semua logika dia bangun sendiri, dibikin sendiri, nyusai dia sendiri. Coba kalau percaya sama wahyu, selesai. Sementara logika itu bisa dibantah dengan logika juga. Contoh aja sekarang. Jangankan jauh-jauh alam kubur, Pak. Gak usah jauh-jauh. Antum tidur. Tidurnya satu tempat, bahkan mungkin satu bantal. Yang satunya mimpi, Makan sate, yang satunya digebukin orang. Gimana? Padahal satu bandar. Dengan demikian hal yang seperti ini perkara gaib kita cerna dengan apa? Dengan logika wahyu bukan logika nafsu. Ya. Dengan demikian apapun yang sekarang ini eh, kita dapatkan semua itu tidak akan bisa sampai kepada apa yang secara hakiki alam kubur apalagi alam akhirat. Kita percaya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha selesai. Dan yang paling bagus ya mati aja dulu. Itu udah paling bagus. Kalau nggak percaya siksa kubur, ya mati. Nah, itu jawabannya tuntas. Pernah ada orang yang eh, nggak percaya siksa kubur, menolak hadis-hadis tentang siksa kubur. Akhirnya kita ajak dialog. Habis dialog sebulan mati. Alhamdulillah, itu dalil yang paling kuat. Yang terakhir ini ya. Ya kita kasih dalil dari Quran nggak percaya dari hadis nggak percaya ya udah itu dalil yang terakhir mati. Hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita akan bahas bentuk-bentuk siksa kubur. Jam Isya jam berapa? Sudah masuk. Sudah kan? Kurang berapa? Ayo kan, kalau gitu eh, apa namanya kita siap-siap sholat karena kurang dua menit. Ya dua menit kan. Nanti kebablasan repot. Eh, jadi nanti setelah setelah sholat, ya setelah sholat kita akan teruskan bentuk-bentuk siksa kubur. Setelah itu kita buka tanya jawab insya Allah.